Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita agar selalu nikmat tersebut bertambah dan juga kita panjatkan salam hormat kita salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah kepada kita untuk membawa hukum dan syariatnya. Melanjutkan bahasan kita tentang mahkota atau kitab mahkota pengantin. Jadi kita masuk ke halaman 105 Masalah nikah Macam-macam pernikahan Sebagaimana sudah saya jelaskan kalau pertemuan yang lalu Itu kita sudah kita cukupkan karena beberapa lembar Dari halaman 99 98 sampai 104 itu adalah banyak dibahas masalah perselisihan pendapat dan saya tidak melihat ada masalahnya untuk dibahas. Intinya saya sudah kasih kesimpulannya pada saat itu. Jenis pernikahan yang pertama yang ada adalah nikah tafwid. Dikatakan di sini apa keputusan Nabi SAW tentang nikah tafwid? Jawabannya diriwayatkan dari Nabi SAW saya boleh memutuskan tentang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan tanpa memberikan mahar kepadanya dan tidak menggaulinya hingga mati bahwa wanita itu mendapatkan mahar standar tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit mendapatkan warisan dan beriddah selama 4 bulan 10 hari. Sebenarnya disebutkan dalam Sunan Abi Daud. Sampai sini tentu kita tandai dulu dan kita akan lanjutkan dengan Sunan Abi Daud yang disebutkan di bawahnya. Dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengatakan kepada seorang laki-laki, Apakah kamu ridho bila aku menikahkanmu dengan si fulanah perempuan? Ia menjawab si laki-laki ini, iya. Beliau mengatakan kepada seorang wanita, apakah kamu ridho bila aku menikahkanmu dengan si fulan? Ia menjawab, iya. Beliau pun menikahkan salah satunya dengan yang lainnya. Lalu laki-laki itu menggaulinya, namun tidak memberikan mahar dan tidak memberikan apapun kepadanya. Ia termasuk orang yang ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah dan siapa saja yang ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah memiliki saham di Khaybar. Ketika menjelang kematiannya, ia mengatakan Rasulullah SAW telah menikahkan aku dengan si fulana namun aku belum memberikan mahar dan belum memberikan apapun untuknya Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku memberikan maharnya dengan bagianku di Khaybar Dan ini hadis riwayat Tirmidzi dan juga Abu Daud Saya akan kembali untuk mereview menjelaskan lebih jauh ya Tapi saya lengkapkan dulu di bawahnya ada paragraf lagi, hukum-hukum ini berisi tentang bolehnya pernikahan dengan tanpa menyebutkan mahar. Garis bawah ini teman-teman yang pegang buku, tanpa menyebutkan mahar. Boleh menggauli istri sebelum menyebutkan mahar. Ini juga di garis bawahi, karena ini hukum syari. Berlakunya mahar standar dengan kematian meskipun belum digauli, ini juga sebuah hukum di garis bawahnya Jadi kalau dikasih angka itu hukum pertama di paragraf kita yang ketiga ini adalah perkataan dikatakan bolehnya pernikahan dengan tanpa menyebutkan mahar. Jadi misal saya nikahkan kamu sama si fulana ya. Apa kamu setuju? Dia bilang iya saya setuju. Walinya nikahkan lalu si laki-laki itu mengatakan saya setuju. Tanpa ada penyebutan mahar, sahkah pernikahan? Sah. Ya. Kemudian dikatakan boleh menggauli istri sebelum menyebutkan mahar. Setelah itu, kalau setelah akad nikah belum disebutkan mahar, lalu dia mau menggauli istrinya, bolehkah itu? Ini jawabnya boleh. Berlakunya mahar standar dengan kematian meskipun belum digauli. Ini hukum lain lagi ditulis angka 3 di situ. ini dari kata-kata berlakunya mahar standar dengan kematian meskipun belum digauli. Jadi kalau sudah pengucapan kalimat akad nikah, maka berarti walaupun belum disebutkan maharnya dan sudah digauli atau belum digauli, maka si wanita berhak mendapatkan e, warisan, berhak mendapatkan mahar standar walaupun belum dikasih pada saat itu tapi kewajiban. Laki-laki semua harus memberikan mahar walaupun dia belum menyebutkan pada saat akad nikah. Dia sudah menggauli terlebih dahulu tapi mahar itu menjadi utang buat dia. Ya. dan wajib menjalani iddah ini hukum lagi iddah wafat dengan kematian meskipun suami belum menggaulinya ini ditulis angka 4 ini yang dipegang oleh Ibn Mas'ud maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu fuqaha Irak dan ulama hadis di antaranya Ahmad dan Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berpendapat bahawa tidak ada mahar untuknya. Inilah pendapat yang dipegang oleh penduduk Madinah, Malik dan Syafi'i dalam pendapat yang lain. Saya kembali kepada masalah nikah tafwid. Mulai dari awal setelah saya baca paragraf ini. Yang dimaksud dengan nikah sudah kita jelaskan perkawinan yang sah secara syar'i antara laki-laki dan perempuan lawan jenis tentu dengan syarat-syarat dan rukunnya adanya walinya perempuan, adanya kalimat akad, adanya mahar itu dengan ada dua saksi itu namanya nikah sebagaimana sudah pernah kita jelaskan. Tapi ada nikah tafwid. Tafwid artinya tidak menyebutkan maharnya atau tidak menentukan kadarnya. Tidak menentukan kadarnya. Misal seorang ayah berkata kepada anak perempuannya, "Maukah kamu, Nak, kalau ayah nikahkan kamu sama si fulan atau ayah nikahkan kamu sama siapa saja yang ayah tunjuk?" Anaknya bilang iya misalnya. Mau. Enggak masalah. Tidak ada penentuan mahar antara ayah sama si anak perempuan. Juga si ayah datang misalnya ke sepupunya anak ini atau anak tetangga laki-laki yang dianggap baik kalau dia mengatakan, "Apa kamu mau aku nikahkan kau sama anak perempuanku?" Maka kalau dia mengatakan iya, tanpa si ayah mengatakan maharnya sekian atau tanpa dia mengatakan maharnya sekian, si mempelai laki-laki. Lalu dinikahkanlah, sahkah pernikahannya? Sah. Karena nikah tafwid maksudnya adalah nikah yang tidak menyebutkan mahar, tapi mahar tetap wajib dikasih. Mahar tetap wajib dikasih. Jadi dari bahasan ini sebenarnya dan riwayat yang sedang kita bacakan tadi menandakan kalau seseorang mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya si fulana binti fulan, gitu kan? Apa kau terima? Dia bilang saya terima tanpa menyebutkan mahar. Sahkah pernikahannya? Sah. Makanya pernah saya bilang, di antara lafadz jawaban nikah yang sederhana adalah saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, fulana binti fulana. Kalau dia mau sebutkan mahar dengan mahar sekian atau dia tidak sebutkan mahar, lalu si laki-laki mengatakan saya terima, itu saja sudah sah. Sudah sah pernikahan. Walaupun di sini mahar hukumnya wajib. Beranjak daripada hadis Nabi SAW tadi, kasus tentang Nabi berkata kepada seorang sahabat laki-laki, kamu mau nggak saya nikahkan kamu sama fulana? Dia bilang iya. Ditanya si fulana, apa kau mau saya nikahkan kamu sama si fulan? Iya. Lalu Nabi SAW nikahkan. Selesai. Tidak ada penentuan mahar. Berjalan rumah tangga mereka sampai si laki-laki ini akhirnya mau wafat. Lalu dia bilang kepada orang-orang di sekitarnya, kebetulan dia termasuk orang yang hadir di Hudaybiyah. Udah tahu Hudaybiyah kan? Kesepakatan Hudaybiyah yang ada kurang lebih 1400 bersama Nabi SAW 1399 yang berangkat sama-sama ke umrah pada saat itu lalu ditahan di wilayah haram sebelum masuk wilayah haram unta Nabi SAW duduk tiba-tiba nggak mau masuk ke wilayah haram lalu para sahabat mengatakan ya Rasulullah kayaknya sudah ditimpa masalah nih unta anda ada masalah ini kata Nabi SAW tidak yang menahan dia tidak memasuki wilayah haram ini yang telah menahan gajahnya Abraham menyerang Ka'bah jadi Allah yang tahan dia udah biarin aja ada di situ Orang-orang Quraisy akhirnya datang dan negosiasi sampai akhirnya Nabi Wasallam ya, e, mengutus pada saat itu Uthman bin Affan masuk ke Mekah. Tadinya Umar bin Khattab, hai Umar, masuklah ke Mekah, negosiasi sama Abu Sufyan. Supaya jangan pasukannya ini menahan kita, karena ada 3.000 pasukan Quraisy menahan 1.400 muslimin yang mau umroh. Gitu kan. Maka pada saat itu pun Uthman, Umar mengatakan, ya Rasulullah, Anda tahu permusuhan antara saya sama Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Ini eh, permusuhannya besar sekali. Ada sesuatu yang memicu, maka saya bisa ribut dengan Abu Sufyan di Mekah. Gitu kan. Maka lebih baik utus yang sesuku dengan dia. Dari Umayyah, Bani Umayyah. Lalu berkata, Zakallah Lalu berkata, Nabi SAW, siapa yang kau maksudkan? Dia bilang, Uthman bin Affan. Nah, Uthman bin Affan masih kurang lebih sepupunya uh, uh, Abu, Abu Sufyan. Maka Uthman bin Affan pun masuk ke Mekah. Lalu negosiasi sama Abu Sufyan. Rupanya Abu Sufyan sempat menahan Uthman bin Affan untuk kembali. Niatnya bukan menahan untuk menyandra, tapi Abu Sufyan bilang, Hai Uthman, kau kan datang ke sini, duduklah dulu sama saya. Sama-sama dari Bani Umayyah. Gitu. Rupanya Nabi SAW melihat Uthman tidak kembali, dipanggillah 1399, eh maaf 1398. Karena Uthman bin Affan satu, Nabi SAW satu berarti 1400 totalnya. Kata Nabi SAW kumpul semua 1398 di bawah sebuah pohon namanya syajarah yang terkenal dengan Bayi Ridwan. Maka Nabi SAW mengatakan, sekarang kalian harus membayat berikan uh, kesepakatan ya, apa namanya, pengakuan, pengikraran tentang pengabdian. Ya, saya siap mati untuk agama Islam gitu pengikraran seperti itu. Semuanya mengikrarkan 1397 orang kecuali satu, orang munafik. Dia tidak mau mengikrarkan. Kata Nabi SAW setelah itu memegang tangan kanannya, tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri sambil mengatakan ini tangannya Uthman bin Affan. Jadi 1398 sahabat semuanya sudah membaiat kecuali satu orang kata Nabi, kalian semua pasti masuk surga 1398 orang kecuali satu orang yang ada di belakang unta. Karena rupanya di situ ada orang munafik satu orang ikut dia sengaja nyelap-nyelip badannya di antara unta-unta. Kata Nabi SAW, kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah. Dia nggak akan masuk surga. Gitu. Jadi 1398 semua dijamin masuk surga gitu. Dan mereka punya kelebihan tentunya, punya kedudukan. Nah salah satunya adalah sahabat ini. Dia mengatakan pada saat mau meninggal, kebetulan maaf, orang-orang yang Hudaybiyah 1398 tadi itu, itu waktu pulang ke Madinah, turun ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab, menjelaskan tentang Nabi SAW akan menang merebut Khaybar dan habis itu menaklukkan Mekah. Khaybar ini wilayah yang sangat luas, kaya sekali, kebun-kebun kurma, hartanya orang Yahudi banyak sekali. Kata Nabi SAW, saya sudah dijanjikan kemenangan. Dan yang boleh ikut berperang hanya yang hadir di Hudaybiyah. Waktu itu sempat banyak orang-orang munafik di Madinah mengatakan, Ya Rasulullah, kami juga mau jihad, jangan haramkan kami dari jihad. gitu kan. Ya, kami juga mau ikut. Padahal sebenarnya bohong semua. Waktu Nabi SAW bilang, baik, boleh ikut jihad, tapi nggak ada harta ganimah. Nanti kalau kita menang di Khaybar, nggak dapat ganimah kecuali yang 1398 ini saja. Yang ikut di Sulh Hudaybiyah. Maka nggak ada yang ikut setelah itu. Karena harapannya dapat ganimah. Nah ganimahnya luas besar sekali. Wilayah Khaybar luas. Khaybar itu hampir mendekati wilayah Madinah. Satu kota besar. Maka sahabat ini termasuk salah satu yang mendapatkan bagian dan dia menjalankan menunaikan maharnya dia mengatakan saksikanlah wahai muslimin kalau bagian saya di Khaybar semuanya saya jadikan mahar. Berikan istri saya nih. Saya meninggal kasih ke dia gitu. Maka pada saat dia meninggal dikasihlah kepada istrinya. Tapi di sini juga ada sebuah pelajaran penting bahwasanya mahar itu tidak ada batasnya. Boleh sepuluh ribu rupiah, boleh seribu rupiah, boleh 100 miliar. Bebas saja. Gitu kan? Karena bagiannya sahabat ini banyak sekali di Khaybar dan dikasih semua sebagai mahar, bukan sebagai warisan, bukan sebagai hibah, sebagai mahar. Dan di sini dari hadis ini para ulama diantaranya fukahanya sahabat, ya fukahanya Irak ahli hadis, semua mengatakan hadis ini mengeluarkan sebuah hukum yaitu bolehnya menikah tanpa menyebutkan mahar. Agak merapat lagi teman-teman. Ini di sini masih kosong nih, sebelah kanan. Bolehnya menikah tanpa menyebutkan mahar, boleh menggauli istri sebelum menyebutkan mahar, yang penting sudah akad nikah, berlakunya mahar standar dengan kematian meskipun belum digauli. Maksudnya, kalau ada orang menikah, dia tidak menggauli istrinya sampai dia meninggal. Jadi tetap mendapatkan warisan, tetap mendapatkan mahar. Hukum yang lain wajib menjalani masa iddah wafat dengan kematian meski suami belum menggaulinya. Jadi kalau misalnya ada perempuan baru menikah, baru menikah, dengan takdir Allah suaminya meninggal besoknya. Maka ada iddah 4 bulan 10 hari. Tetap ada masa iddah 4 bulan 10 hari. Walaupun dia belum sempat digauli oleh suaminya. Kemudian Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Thabit mempunyai pendapat yang lain dan ini juga dipegangi oleh Imam Malik bahwasanya kalau tidak disebutkan mahar berarti tidak ada mahar untuknya dan tetap pernikahannya sah. Hukum-hukum ini juga ya, atau dikatakan oleh penulis ini kita lanjutkan ya. Hukum-hukum itu juga berisi tentang bolehnya mewakili kedua belah pihak yang berakad seperti sebagai wakil dari kedua belah pihak mewakili di antara keduanya suami mewakili wali atau wali mewakili suaminya. Sudah cukup ia mengatakan aku menikahkan fulan dengan fulanah. Itu sudah cukup. Atau aku menikahkan dengan fulanah jika ia adalah suami. Ini adalah zahir mazhab Imam Ahmad, tapi ada riwayat kedua larinya bahwa tidak boleh kecuali untuk mahir wali yang mujbir atau yang biasa atau bisa dipaksa, bisa memaksa sebagaimana ia menikahkan sahayanya atau putrinya yang mujbirah boleh dipaksa dengan hambanya yang mujbir. Aspek dalil dari riwayat ini bahwa keridoan salah satu dari kedua belah pihak tidak menjadi pertimbangan. Garis bawah dulu itu, tolong teman-teman yang pegang bukunya, tulis angka 5, kembali ke halaman 105. Hukum-hukum ini berisi juga tentang mulai dari kalimat bolehnya seseorang mewakili kedua belah pihak dalam berakad. Ya. Ini ditulis angka lima Berarti ada hukum yang lain di sini. Karena Nabi SAW tadi mewakili laki-laki itu. Saya nikahkan kamu. Gitu kan. Sama si Fulana. Fulana mengatakan kau mau? Dia bilang mau. Baik sudah selesai. Dinikahkan. Seperti sebagai wakil dari kedua belah pihak. Jadi kalau laki-lakinya tidak hadir, lagi tidak ada, Sebagian pendapat di sini dikatakan dan ini pendapat Imam Ahmad kalau laki-lakinya tidak hadir. Misal dia lagi ada di tempat yang jauh. Kemudian dia diakad nikahkan dengan cara diwakili. Bolehkah itu? Di sini dalam bahasan kita dibolehkan. Kalau memang dia tidak bisa atau mungkin mungkin seorang laki-laki udur dia bisu, nggak bisa ngomong. Misal contoh atau mungkin dia punya kekurangan akal tapi ada perempuan yang mau nikah dengan dia, mau ngurus dia. Tetap harus ada akad nikah. Dia nggak mungkin ucapkan kalimat akadnya. Karena kalau dia ucapkan mungkin salah, gitu kan? Maka boleh diwakili di sini. Dan yang mewakili harus seseorang yang memang wali. Dalam arti kata dia pemerintah, ya, hukum pemerintah di sini. Atau ditunjuk oleh pemerintah karena di sini Nabi SAW sebagai pemimpin pada saat itu. Dikatakan di sini apa ketetapan Nabi SAW dalam madhabnya ada pendapat ketiga Imam Ahmad bahwa ia boleh kecuali bahwa itu boleh kecuali untuk suami secara khusus. Ada kalimat tadi belum saya jelaskan ya. Dikatakan di sini boleh bagi wali yang mujbir. Ada pendapat yang lain Imam Ahmad. Tolong dilihat paragraf itu ya. Uh, paragraf yang pertama di halaman 106 ada kalimat tapi ada riwayat kedua keduanya dilingkarin. Jadi ada pendapat lain tentang Imam Ahmad. Yang pertama beliau mengatakan sah menikah saja aku fula, menikahkan si fulana karena memang diwakilkan. Dia mewakilkan itu tidak ada masalah. Kemudian dari Muhammad mengatakan boleh eh, bahwa itu tidak boleh kecuali untuk wali mujbir. Wali mujbir ini dalam kurung adalah bisa memaksa. Siapa wali yang bisa memaksa? seorang ayah yang bijak kalau dia melihat anak perempuannya bisa terjerumus pada sesuatu yang haram. Dia tahu anak perempuan ini berbahaya sekali. Memang betul-betul dia ini si wali bertakwa kepada Allah. Dia betul-betul mau maslahat buat anaknya. Maka dia datangkan seorang laki-laki yang bijak lalu dinikahkan sama dia. Namanya wali mujbir ya. Artinya dia bisa memaksa di sini. Dia memaksa karena kondisi. Tentu sudah pernah kita bahas Bapak Ibu sekalian kalau masih ingat pertemuan yang lalu, tidak boleh dia, dia e, kalau ada anak gadis dipaksakan oleh walinya tanpa sebab. Tiba-tiba ayahnya suka sama seorang laki-laki, udah kamu nikah sama anak saya, duduk sini deh, saya nikahkan kamu. Langsung spontanitas begitu, kan itu akad nikahnya sah, karena walinya ada. Kalau si laki-laki taruh mahar, kalau ada saksi sah pernikahannya, walaupun perempuannya tidak melihat akad nikah itu. Nah kalau gadis, kalau gadis di sini maka dia dikasih khiar. Dia dikasih khiar artinya dia boleh uh, melanjutkan pernikahan atau dia ya, uh, apa namanya dia putuskan untuk diceraikan. Pernah ada seorang gadis datang kepada Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah ayah saya nikahkan saya secara paksa. Saya nggak suka sama laki-laki ini. Maka Nabi SAW kasih khiar mengatakan baik kau mau lanjutkan silakan lanjutkan dianggap sah Kau mau cerai, saya akan ceraikan. Gitu kan? Itu kalau gadis. Kalau janda, keputusan mutlak di tangan dia. Tidak ada khiar. Enggak ada pilihan. Pokoknya kalau dia bilang, ya sudah, ini batal. Batal seketika. Kalau badis masih bisa dikhiar. Eh, ah, pekas sekali perbedaannya. Tapi yang jelas di sini, masalah ada wali mujbir, sedikit pengecualian. Kalau wali itu memaksa karena keadaan. Keadaan. Kalau anak perempuan ini tidak dinikahkan, maka dia akan buat masalah atau mungkin mungkin seorang anak perempuan kena sihir karena dia tidak sadar dia tadinya sudah jelas mau nikah sama si fulan ini udah cocok udah semua udah baik agama tiba-tiba ada laki-laki jahat sihir dia terus dia benci sama calonnya dan batal pernikahan ini mujbir namanya dinikahkan karena biasanya kalau dengan nikah malah sihirnya batal karena sihir yang digunakan sihir pembatal pernikahan sama dengan orang kalau suami istri Kapan ada seseorang yang hadir e, dalam rumah tangga, kemudian dia kena sihir. Salah satu bentuk sihir adalah tidak maunya orang menggauli pasangannya. Kadang-kadang begitu. Nah justru sihirnya jadi melemah dan batal kalau dia bergaul. Jadi kalau dia lawan itu, dia tetap jalankan perintah agama, malah bisa batal sihirnya. Jadi gitu kan. Itu contoh saja tentang istilah wali mujbir. Sebagaimana ia menikahkan sahayanya atau putrinya yang mujbirah ini mujbira artinya si anak tadi istilah yang boleh dipaksa untuk menikah. Gitu kan? Mungkin tadi kena kena sihir saya kasih contoh atau memang dianggap oh, anak ini berbahaya kalau tidak nikah gitu. Ini yang dimaksud dengan paragraf tadi. Kemudian dikatakan dalam madhabnya juga, maksudnya masih pendapat Imam Ahmad, pendapat yang ketiga, bahwa itu boleh kecuali untuk suami secara khusus. Karena ia tidak boleh mewakili kedua belah pihak ke, e, ke, karena bertentangan dengan hukum-hukum mengenai dua belah pihak dalam pernikahan. Yang dimaksud adalah yang boleh diwakili hanya si laki-laki. Si laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh diwakili. Dalam arti kata, tidak ada perempuan yang mengatakan saya mewakili saja kepada anda supaya menikahkan apa menikahkan saya misalnya. Enggak ada pewalian itu. Tapi untuk laki-laki ada. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah nikah yang pertama yang kita dengar kenal dengan nikah tafwid. Dikatakan di paragraf terakhir dalam masalah bab nikah ini, bab nikah tafwid ini, apa ketetapan Nabi SAW tentang nikah sigar, muhallil, mut'ah, nikahnya orang yang sedang ihram, dan nikah dengan wanita pezina. Ini lanjutan bahasan. Sudah selesai nikah yang pertama tadi ya, nikah tafwid artinya nikah yang tanpa menyebutkan mahar. Itu kesimpulannya. Sekarang kita masuk ke nikah sigar ya, atau shigar ya. Maaf, shigar ini ya, pakai shin. shigar pada asalnya menurut bahasa ialah arf, af, uh, arraf ya. Mengangkat seakan-akan seseorang berkata jangan angkat kaki putriku hingga angkat kaki putriku. Ya, eh, eh, eh jangan angkat kaki putriku hingga angkat kaki putrimu. Dikatakan sagarat al-mar'ah jika seorang wanita mengangkat kakinya ketika bersetubuh. Larangan nikah syigar ini diriwayatkan secara sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah. Dalam Sahih Muslim dan Ibnu Umar secara marfu dikatakan la syigara fil Islam. Tidak ada nikah syigar dalam Islam. Lebih jauh lagi riwayat Ibnu Umar menjelaskan dari Abu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan wasyigharu ay yaqula ar-rajulu lir-rajuli zawwaj zawwijni ibnatak wa uzawwijuka ibnati au zawwijni ukhtak wa uzawwijuka ukhti. Hadis ini lebih menjelaskan apa itu nikah syighar? Nikah syighar adalah seseorang mengatakan kepada laki-laki lain, misal teman berkata pada temannya, "Nikahkan aku dengan putrimu, aku akan nikahkan kamu dengan putriku." Atau, "Nikahkan aku dengan saudari perempuanmu, aku akan nikahkan kamu dengan saudari perempuanku." Ya. Dan ini Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Bisa dilihat pun 154 Imam Muslim. Dan ini kan tidak dibolehkan. Ya, sebenarnya lebih keras, lebih tegas pendapat ulama tidak dibolehkan, haram. Enggak boleh beli syarat begitu. Saya nikahkan kamu sama anak saya, tapi saya nikah sama anakmu. Ya. Atau saya nikahkan kamu sama adik saya, saya juga nikah sama adikmu. Enggak bisa ini ada syarat begini. Belum tentu adiknya mau. Karena ini enggak boleh, haram. Dikatakan sini diperselisihkan mengenai alasan larangan. Ada yang mengatakan karena masing-masing dari kedua akad itu terdapat syarat untuk lainnya. Jadi syarat ini ya, saya nikahkan kamu, asal kau nikahkan saya. Ini syarat, ini nggak boleh ada. Ya. Dikatakan sini ada yang mengatakan karena masing-masing dari kedua akad terdapat syarat untuk lainnya. Ada yang mengatakan karena ini menyulitkan akad. Ya, ini sebab-sebab dilarangnya. Ada pula yang mengatakan karena masing-masing dari wanita menjadi mahar bagi lainnya sehingga si perempuan atau si wanita tidak memperoleh manfaat dari maharnya. Bisa saja kalimat itu saya nikahkan kamu sama adik saya, eh, asal kau nikahkan saya sama adikmu. Seakan-akan tidak ada mahar di antara mereka. Ini ijtihad ulama tentang masalah larangan. Kesimpulannya nikah syighar tidak boleh. Tidak boleh nikah memberikan syarat dengan nikah yang lainnya. Itu yang dimaksud. Ini nggak masuk teman-teman sekalian kalau ada orang bilang saya mau menikah, misal laki-laki mengatakan sama perempuan saya mau saya akan menikahi kamu. Si perempuan mengatakan saya mau menikah tapi dengan syarat saya mau diberikan mahar ini dan itu. Ini boleh saja. Ini nggak masuk dalam larangan kita. Yang dimaksud larangan sini adalah syarat nikah dibalas nikah. Ini yang tidak dibolehkan. Yang ketiga, nikah muhallil. Muhallil bisa dilihat footnote nomor 155 ialah laki-laki yang menikah dengan wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya agar ia menjadi halal lagi bagi suaminya yang lalu. Karena ada hadis Nabi SAW ya, Allah melaknat al-muhallil dan muhallal lahu ya. Misalnya laki-laki bilang, saya ceraikan kamu satu kali. Tolak raji'i, masih bisa kembali. Dia bilang lagi, saya ceraikan kamu di waktu di waktu setelah mengucapkan bukan sekaligus tapi waktu berbeda mungkin tempat yang berbeda dua kali kalau dia sudah ucapkan tiga kali maka sudah tidak boleh kembali namanya tolak bayin sudah nggak bisa kembali bagaimana caranya supaya bisa kembali dengan laki-laki yang main-main dengan kalimat cerai ini harus si mantan istrinya menikah sama laki-laki lain nikah normal ya. kemudian cerai baru terbuka variabel bisa kembali ke mantan suami pertama Makanya teman-teman garis bawahi satu hal penting sekali. Jangan main-main dengan kalimat cerai. Nah, laki-laki jangan sentuh kalimat itu, perempuan juga jangan kecewa sedikit ceraikan saya, pulangkan saya. Orang nikah bukan untuk pulang ke rumahnya kembali. Ya. Nikah untuk tinggal sama suami. Dan kita sedang menikah, dua hal garis bawah ya, dengan lawan jenis dan manusia. Ya, ini yang kedua. Faham maksudnya? Laki-laki harus tahu yang sedang kita nikahi perempuan, beda karakternya. Jangan dipaksa sama. Kalau kita laki-laki biasa tepuk-tepukan, tendang-tendangan, mar, oh itu biasa laki-laki, alamnya laki-laki. Marah-marahan. Perempuan tidak begitu. Nah, ibu-ibu juga harus tahu menikah sama laki-laki. Ini bukan perempuan. Bukan saatnya duduk ngobrol-ngobrol, gosip-gosip. Laki-laki nggak suka itu. Dia maunya to the point. Laki-laki tuh suka to the point. Nah ini kita nikah sama lawan jenis. Harus paham karakternya. Nggak bisa kita paksakan, gitu kan? Dan harus kita tahu itu pertama. Yang kedua kita nikah sama manusia. manusia. Kalau tidak mau ada masalah, nikah sama boneka. Lah ya. Boneka mau dicubit, mau ditendang, enggak apa-apa. Ini manusia ada mata, ada telinga, ada perasaan. Ada saatnya dia mood, ada saatnya dia tidak mood, biasa. Manusia. Berarti ada suka dukanya rumah tangga nanti pasti ada. Rasulullah SAW aja kadang-kadang ada clash sama istri-istrinya. Nabi, apalagi kita manusia biasa. Jadi bohong kalau ada orang bilang saya selama rumah tangga nggak pernah cekcok sama suami atau istri saya. Nggak benar itu. Berarti dia lebih baik dari Nabi dong. Nggak mungkin. Tapi cekcok itu bukan diperbesar. Orang yang benar memaafkan, orang yang salah minta maaf sehingga bisa clear, dibersihkan. Seperti itulah. Jelas ya? Satu orang yang jawab, nggak apa-apa. Hmm. Dikatakan yakni wanita yang telah ditalak tiga sehingga dengan demikian ia diharamkan bagi suaminya. Berdasarkan firmannya Allah dalam surah Al-Baqarah 230, A'udhu billahi minasyaitanirajim fa'in tallaqaha fala, yah, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan gairah. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, sudah talak yang ketiga, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya. hingga dia kawin dengan suami yang lain. Tapi yang dimaksud muhalil sini rekayasa. Misal gini, ada orang ceraikan istrinya sampai tiga kali. Dia tahu nih hukum syari, nggak halal bagi dia kecuali si perempuan nikah lagi sama laki-laki lain. Dia datang ke temannya dia bilang, kamu nikahin istri saya ini, selakat nikah ceraikan langsung ya. Biar bisa kembali lagi sama dia. dimain ini hukum, ini namanya muhalil. dan temannya yang bantu nikahi istrinya atau istri kan namanya muhallal ya ini muhallal ini dua-duanya dilaknat oleh Nabi SAW si mantan suami dengan temannya dua-duanya dilaknat jadi tidak boleh main-main masalah itu Nama terutama teman-teman laki-laki di sini kalau istrinya suka bilang ceraikan saja saya kita sudah tidak cocok jangan tidak usah dihiraukan nah. Ha? coba belikan hadiah deh keluar beliin permen kasih permen nah. <laughs> Ha? keluar beliin kue ah, iya nanti belum tahu coba kasih hadiah permen diam kok beliin beliin anu beliin apalah keluar beliin pakaian beliin sesuatu jadi jangan ikut-ikut kalau istrinya setiap kali karena perempuan gampang minta cerai gampang gampang minta pulang gampang minta cerai perasaan semua soalnya gitu kan jadi harusnya si laki-laki bijaksana gitu kan karena dia ucapin cerai jadi istrinya ucapin seribu kali nggak jadi saya ceraikan kamu atau ceraikan saya tidak terjadi walaupun dia ucapin berapa kali tapi kalau laki-laki berbahaya ini kata Nabi SAW janganlah seseorang antara kalian mencaci maki istrinya marah-marah bahkan sampai bisa mengucapkan kalimat cerai lalu malam hari digauli lagi sama dia gak boleh ini. bijaksana saja gitu kan kalau terjadi masalah hadapi bukan untuk ditinggalkan karena ini semua sebabnya seperti itu lalu dikatakan Kemudian didatangkan laki-laki lain untuk menikahi wanita itu guna menjadikannya halal bagi suami pertamanya agar ia bisa kembali kepadanya. Disebutkan secara sahih larangan Nabi SAW terhadap nikah demikian. Dalam Al-Musnad, Al-Musnad maksudnya Musnad Imam Ahmad. Ya. Salah satu dari sembilan buku hadis yang dijadikan rujukan. Dan Tirmidhi dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, La'ana Rasulullah SAW al-muhallil wal-muhallal Rasulullah SAW melaknat berdoa agar diangkat berkah hidupnya muhallil si suami tadi yang minta temannya untuk nikahi mantan istrinya wal muhallal lahu dan temannya mau membantu tadi menikahi dengan cara rekayasa dan hadis ini hadis hasan sahih juga dalam musnad dan hadis Abu Hurairah secara marfu radhiyallahu anhu la'anallahu la'anallahu al muhallil wal muhallal lahu Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu dan ini juga ada dijelaskan e, riwayatnya di bawah sahih menurut Abu Daud di putnot nomor 157 hukum nikah ini tidak sah Hukum nikah ini tidak sah kalau dilakukan pun. Dengannya wanita tersebut tidak halal bagi suaminya yang pertama, namun ia tetap berhak mendapatkan mahar jika telah disetubui, kemudian keduanya dipisahkan. Jadi kalau misalnya pun dijadikan itu pernikahan, dari kayasa tadi, si A suruh temannya si B nikahi istrinya supaya halal, sudah tersebutkan kalimat akad, berarti perempuan itu punya hak mahar. Walaupun tidak boleh digauli karena haram. Ini nikahnya dianggap batal. Tapi karena kalimat akal sudah disebutkan maka ada mahar di sini. Ada mahar. Jelas ya. Kesimpulannya jangan main-main dengan kalimat cerai. Ya. Jangan sentuh kalimat cerai. Taruh baik-baik di lemari, simpan. Nanti dipakai kapan darurat. Ya. Satu-satunya cara, satu-satunya pintu boleh ucapkan kalimat cerai kalau terjadi sifat fasakah Fasaka itu kebobrokan dalam agama. Pemabuk, suka mukul, disuruh sholat nggak mau misalnya istrinya, suruh tutup aurat nggak mau, berulang-ulang, main bergaul sana sini, zina sembarangan, selingkuh sana sini. Ini diingatkan tidak mau, ini terbuka. Pakai itu kesucian kalimat cerai. Insya Allah Allah gantikan yang lebih baik. Itu penting. Tapi kalau masalahnya cuma karena cekcok masalah jenis makanan kah, cekcok karena warna baju, model rambut, mau beli mobil merek ini atau enggak, ya. cekcok karena ini calon gubernur ini atau gubernur ini, kan? Lah ya, ada gitu kan? Suami istri ribut pilih nomor ini atau nomor ini gitu. Untuk apa? Tidak usah milih. Ya. Pilih masing-masing saja. Saya pilih kau sebagai suami. Saya pilih kau sebagai istri kan enak daripada milih orang berantem gara-gara itu. Ya. Kadang-kadang berantem gara-gara tim bola, berantem kalau nggak masuk di akal semuanya. Kemudian cerai gara-gara itu. La haula wala quwata illa billah. Orang kalau dalam rumah tangga seperti di atas kapal, kapalnya lagi menuju ke surga. Kan? Orang yang cerai itu dia turun dari kapal ke lautan. Tunggu tunggangan baru lagi. Untuk apa ini? Hah? Sabar. Itu kan? Nikah bukan untuk cerai, gunakan pada saat darurat. Saya subhanallah baru semalam kalau tidak salah ada orang konsultasi dengan saya punya masalah. Ini masalahnya sudah berat Ustaz, tolong teleponnya diangkat. Apa ini masalahnya? Apa masalah? Luar biasa ini masalah berat. Sudah mau tolak tiga. Masya Allah. Mata. Kenapa mau ditolak tiga ini? Ada apa? Saya ceramain dulu. Sebentar, saya cuma waktu cuma maghrib isya ya. Ini gak ada waktu, habis isya ada taklim gitu. Saya bilang sekarang poin-poinnya yang harus digaris bawah adalah nikah itu untuk langgeng, untuk berinteraksi, untuk punya keturunan, adaptasi satu sama yang lain. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Niatkan pahala kepada Allah. Jangan ini sedikit ada masalah terus ribut gitu kan. Ternyata permasalahannya hanya karena kalau lagi clash, ya, sering banting-banting barang nih. Bagaimana Ustaz saya mengobati masalahnya ini sering banting barang? Itu, itu tradisi, itu kebiasaan. Ubah dengan cara baik gitu kan. Bilang aja daripada dia banting barangnya saya pakai aja. Orang kalau lagi marah kita jangan ikut marah Tanggapi dengan bercanda saja. Supaya reda Kalau marah sama marah, api disiram juga bensin, tambah jadi kan. Coba siram air, jadi dingin. Gitu. Kalau pasangan lagi marah, duduk aja sebelahnya. Buat teh, duduk liatin mukanya. <laughs> Liatin aja mukanya. Kenapa kau liatin saya? Biarin dia ngoceh. Ya. Masya Allah, cantik sekali kok kalau marah-marah gitu. Kalau ibu-ibu pas lagi begitu, enggak ada, enggak mungkin dia mau siram. Orang baik-baik kok. Nggak mungkin. Ibu-ibu juga begitu. Masya Allah, ganteng sekali kalau marah gitu. <laughs> Nggak bakal marah lagi tuh. Gitu. Baik, itu karena ini berhubungan dengan masalah nikah tadi. Karena banyak orang akhirnya menyesal. Nikah muhalil yang haram dalam agama ini karena itu. Main-main di kalimat cerai. Saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Emosi kita sudah tidak cocok. Usir sembarangan. Ini apa ini? Nanti akhirnya nyesal sendiri. Gitu kan? Pada saat nyesal sudah terlanjur ucapin sampai tiga kali mana bisa kembali. Mana tega sekarang laki-laki bisa terus suruh istrinya digauli sama laki-laki lain dulu baru kembali itu kan berat ya. Kalau orang masih normal nggak mungkin dia mau gitu. Yang ketiga nikah mutaah. Ya. Ini juga termasuk yang haram ya. Maaf yang keempat ini. Karena tadi kan nikah tafwid yang pertama yang tanpa menyebutkan mahar nikah syigar yang memberikan syarat saya nikahkan kamu sama adik saya tapi kamu nikahkan saya sama adikmu itu juga tidak boleh nikah muhallil ya, tadi yang mempermainkan kalimat-kalimat cerai hanya disuruh nikahi oleh temannya mantan istrinya dan nikah mutaah yang keempat ini ialah seorang laki-laki menikahi wanita hingga batas waktu tertentu sehari atau dua hari, sebulan atau dua bulan dengan imbalan harta dan semisalnya Jika masanya sudah habis keduanya berpisah dengan tanpa talak dan tanpa pewarisan Wallahu alam Sahih dari Nabi SAW bahawa e, beliau melarang pernikahan ini pada tahun peristiwa Khaybar Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu An Rasulullah SAW naha anil mutaati wa an luhumil humuril ahliya zamanil khaybar bahwasanya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah dan makan daging keledai peliharaan masa perang khaybar hukum nikah ini tidak sah dan mahar untuk istri tetap tetap berlaku jika ia sudah digauli. Jadi ini, ini subhanallah banyak orang-orang Syiah yang lakukan ini. Ya. Ini datang dia negosiasi seperti zina subhanallah. Saya nikahi kamu ya kita dua minggu. Nggak ada mak, nggak ada wali, nggak ada, cuma dia sendiri berdua negosiasi. Sama dengan orang negosiasi masalah zina persis. Coba dua minggu ya. dah jalan seperti biasa, sebulan, dua bulan. Bahkan subhanallah sudah sudah di dalam alam orang-orang Syiah ini malah disebutkan ada fadilahnya. Orang yang buta sekian dapat sekian pahala. Ya. Ini semua tidak benar. Ya, ini semua tidak benar. Allah alam dan itu dalam hadis ini sudah disebutkan. Ini dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Nabi SAW mengharamkan nikah mutaah ya. Walaupun sebenarnya mutaah itu artinya tamat eh, itu menikmati ya. Tapi dia salah di sini caranya. Dia kita harus nikah ya niatnya nikah kalau satu waktu terjadi perceraian, memang ada sebab-sebab syari itu lain. Tapi dari awal, sebelum akad nikah, sudah sepakat bahwasanya nanti cuma dua minggu ya, habis itu kita batal dari suami istri. Kalau mau lanjut, kita negosiasi lagi. Nah ini sama saja dengan zina. Ya. Selanjutnya, nikah yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram. Jadi kalau lagi pakai baju ihram, diistilahkan dengan muhrim. Kalau yang tidak boleh dinikahi mahram. Jelas ya? Jangan bilang istrinya ini muhrim saya. Muhrim itu orang pakai baju ihram. Nah, ini mahram saya. Ya. Artinya yang di yang sudah terharamkan. Ya. Seperti itulah. Jadi di sini orang yang sedang ihram tidak boleh nikah teman-teman sekalian. Tidak boleh menikahkan. Tidak boleh melamar, tidak boleh dilamar. Sampai selesai ihramnya. Sampai selesai ihramnya. yaitu nikah yang dilakukan orang yang tengah melaksanakan ihram baik ihram haji maupun umrah dalam sahih muslim dari riwayat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtub Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh pula meminang. Riwayat lain mengatakan tidak boleh dipinang. Ini riwayat Imam Muslim. Tentu kita bicara sedikit masalah ihram. Rukun haji ada enam dan rukun umroh ada lima. Rukunnya kalau yang lima, lima rukun umroh ini masuk dalam rukun, rukun haji tapi ada rukun ke enam nanti masalah arafah. Rukun yang pertama adalah niat. Dan niat ini harus dari mikot. Tempat niat, mikot. Dan Nabi SAW sudah tentukan gitu kan. Ada beberapa titik mikot. Tapi masyarakat Madinah itu memiliki tempat mikot namanya Zil Khulaifah atau Bir Ali. Kalau orang-orang dari Asia Tenggara ya tepatnya kita dari selatan Jazirah Arab ada Yalamlam di Yaman gitu kan kemudian bagi orang dari Mesir dari Afrika dari sebagian wilayah Eropa itu ada Juhfah ya. jadi memang ada tempat-tempat niat pokoknya harus di tempat niat ini kalau belum lewat tempat niat misal seseorang di antara kita berangkat dari Jakarta sudah pakai baju ihram di pesawat ini belum berlaku hukumnya karena ihram di sini yang dilarang menikah adalah orang yang pakai ihram dan sudah lewat mikot tempat niat. Berarti dia sudah terikat dengan baju ihramnya itu. Karena hukum syar'i sebenarnya pakai ihramnya mendekati mikot ya. Makanya bagi teman-teman yang mau umroh atau mau haji, kalau naik Saudi Airline biasanya itu diingatkan. Ini 15 menit lagi kita akan lewati mikot. Dan biasa juga ada pramugarinya yang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, selain bahasa Inggris, bahasa Arab di layar TV-nya semua keluar tulisan sebentar lagi akan lewatin mikot pas lewat mikot dibilangi lagi sekarang sudah di atas mikot silakan niat nah kalau dia sudah niat dengan pakai ihram berlaku hukum ini mungkin teman-teman bertanya masa sih orang ihram mau menikah terjadi kasus begini teman-teman jadi misal lagi di bus kita dari Madinah ke Mekah ya ada orang tua suami istri dia lihat ada seorang laki-laki masih bujang ikut juga umroh orangnya soleh baik dan seterusnya dia terfikir ayahnya bilang sama istrinya, istri laki-laki bilang sama istrinya, gimana kalau kita nikahkan aja anak kita sama laki-laki ini. Terus dia datang dia bilang, nak nanti kalau pulang umroh kamu nikah sama anak saya ya. Ini foto anak saya ini gini, ini nggak boleh. Karena masih pakai baju ihram, nggak boleh. Sampai selesai rukun yang kedua tawaf, rukun yang maaf, rukun pertama niat, rukun kedua pakai baju ihram, rukun ketiga tawaf, rukun keempat sa'i, Rukun kelima tahallul cukur rambut, selesai cukur rambut baru boleh. Baik, itu contoh ya bagaimana terjadi kasus orang yang berihram nikah. Walaupun dia cuma bilang, nanti kamu nikah ya, seperti sedang melamar, sebenarnya sedang mengkhidbah. Tidak boleh juga dia, selain dia dilamar atau dia melamar, tidak boleh juga dia menikah atau dia men, dia menikah atau dia menikahkan. Misalnya ada seorang ulama dianggap dia lagi umrah pakai baju ihram, belum selesai ihramnya belum dibuka. Kalau umroh sebenarnya tidak terlalu sulit ya karena memang paling masuk Mekah selesai 2-3 jam umroh selesai sudah bisa. Tapi kalau haji kalau diikut dari tanggal 8 hari Tarwiyah, kemudian tanggal 9 Arafah dan Muzdalifah, tanggal 10 hari Nahar, 10 hari ini berarti tiga hari dia terikat ihram nih. Tiga hari nggak bisa melamar, nggak bisa dilamar, nggak bisa menikah dan tidak bisa menikahkan. Dikatakan sini yakni akad nikahnya tidak boleh disahkan dan ia juga tidak boleh melangsungkan akad untuk selainnya. Jika akad tersebut telah terjadi maka harus dibatalkan dan ia membuat akad baru setelah haji atau umroh selesai. Selanjutnya, menikahnya menikah dengan seorang perempuan pezina. Menikah dengan seorang perempuan pezina. Ya. Tentu ini berlaku juga bagi laki-laki pezina ya. Jadi ini sama hukumnya sebenarnya. Dikatakan sini menikah dengan wanita pezina. Adapun menikah dengan wanita pezina maka Allah yang maha tinggi dan maha pemurah telah menegaskan pengharamannya dalam surah An-Nur. Dia mengabarkan bahawa siapa yang menikahinya maka ia salah satu dari dua kemungkinan. Pezina juga atau musyrik. Lagi pula Allah yang maha tinggi dan maha pemurah telah berfirman A'udhu billahi rajim al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Pelaku maksiat tiap malam di diskotik, di bar, mabuk-mabukan memang itu alamnya akan dapat pasangan yang sama. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji. Tentu kalau kita lanjutkan ayat di sini ada juga laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Memang ini subhanallah sudah menjadi alamnya ya kalau orang yang biasa di diskotik, di bar, mabuk-mabukan, memang dia tidak mau cari perempuan di majelis taklim. Tidak kan? mau, dia, dia takut diceramai. Gitu. Sama juga laki-laki yang sudah haji di majelis ilmu, tidak mungkin dia mau cari perempuan yang tiap malam di bar, disentuh sama sembarangan laki-laki. Memang sudah begitu. Nah yang sedang kita bahas teman-teman sekalian, tidak bolehnya seorang laki-laki mendatangi wanita pezina mengatakan, kalau kau mau tobat, saya nikahi kamu. Tidak boleh ini. Haram bagi dia, nggak bisa. Walaupun orang itu bilang, iya saya mau tobat aja, tapi nggak bisa. Bisa saya dia tobat karena hanya ucapan itu kan. Kalau dia pernah berzina atau pezina, sudah taubat secara alami, kemudian tutup aurat lah, pakai jilbab lah, segala macam, terus kemudian dilihat kebaikannya, lalu dia mau menikah dengan wanita ini boleh. Karena sudah taubat. Tapi kalau masih dalam status berzina, tidak boleh. Haram hukumnya. Dikatakan sini al-khabithat dalam ayat tadi surah An-Nur 26 adalah wanita pezina. Ini menunjukkan bahwa siapa yang menikahi mereka maka ia adalah pezina juga seperti pezina-pezina ini, ya, seperti perempuan itu. Adapun merupakan adalah merupakan keburukan terkeji bila seorang laki-laki menikah dengan wanita pezina. Pernikahan ini berisi kezaliman terhadap anaknya sesudah yang akan menjadi eh, sesudahnya yang akan menjadi aib karena ulah ibunya. Ini juga akibat ayah yang buruk dalam memilih dan tidak berbuat baik kepada anaknya. Sebenarnya laki-laki itu juga tidak merasa aman dengan ranjangnya jika ia menikah dengan wanita pezina. Pertanyaan, apakah masih ada pernikahan lain yang tidak yang tidak sah? Jawabannya ada. Seperti menikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah. Ini juga nggak boleh. Jadi ibu-ibu kalau cerai, insya Allah satu orang tidak ada di sini, di luar ada seseorang yang bercerai. Pada saat dia cerai, maka ada tiga kali masa haid, masa iddah menunggu. Di sini dalam syariat dianjurkan, semua wanita yang merasa dirinya memang salah, tidak boleh keluar rumah suaminya. Tidak boleh. Dalam semua buku fikih dijelaskan harus dia dandan, dia berusaha mencari ridho suaminya supaya suaminya rujuk. Dan kalau mereka rujuk di masa tiga kali haid itu, tiga bulan, maka tidak butuh akad nikah. Nggak butuh mahar, nggak butuh wali. Tapi kalau lewat masa tiga kali haid, maka wajib semuanya ada. Ada wali, ada mahar, kembali seperti akad nikah baru. Nah di sini masa iddah. Di masa iddah ini, walaupun misal-misal seseorang wanita benci sekali sama suaminya, suaminya buruk, pemabuk, apa segala cerai. Ada masa iddah tiga kali masa haid. Tidak boleh di masa iddah ini dia membuka diri buat laki-laki lain. Walaupun kenalan, nggak boleh. Sama sekali dia tutup diri. Tiga kali masa haid hukumnya haram. Tidak boleh di masa iddah mengenal laki-laki apalagi kalau sampai menghidbah apalagi sampai, walaupun cuma lamaran jangankan lamaran tadi saya bilang ya. mengenal aja nggak boleh membuka pintu ta'aruf itu nggak boleh sama sekali sini dikatakan menikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah yaitu laki-laki menikahi wanita yang masih dalam masa iddah karena talak atau suaminya wafat baik itu tiga kali masa haid kena diceraikan oleh suaminya atau wafatnya suaminya empat bulan sepuluh hari Allah berfirman dalam Al-Baqarah 235 A'udhu billahi minasyaitan rajim Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugal kitabu ajalah Dan janganlah kamu berazam bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, perempuan boleh tentukan dia mau nikah sama kembali sama suaminya atau dia menikah sama laki-laki lain. Juga masuk dalamnya di sini menikahi wanita majusi, Buddha atau komunis, kafir secara umum. Berdasarkan firman Allah SWT Al-Baqarah 221 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sebelum mereka beriman. Baik, sampai sini teman-teman sekalian saya buka sesi pertanyaan karena khulu ada bahasan sendiri nih. Nanti kita akan bahas masalah khulu insya Allah di kesempatan akan datang. Banyak, udah langganan. Tambah lagi. Sudah disortir belum? Bagaimana hukumnya kalau kita tidak ingin menikah lagi alasannya sudah nyaman hidup sendiri? Ya sebenarnya ini apa namanya kehilangan fadilah ya. Karena kata Nabi SAW nikah adalah sunnahku dan siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan golonganku. Ini kalau kita bicara secara global ya, laki-laki dan perempuan yang masih gadis atau masih bujang nggak mau nikah. Ini sebaiknya jangan nikah, tetap nikah, usahakan tetap nikah dan cari orang-orang yang baik dan soleh atau soleha. Tinggal masalah janda. Kalau janda dia memang punya khiar, dia mau lanjut nikah atau tidak tuh haknya dia udah. Tapi kalau gadis ini dianjurkan sama halnya dengan masa maaf, maaf eh, khusus janda saja. Ya. Kalau duda tidak ada bahasan, duda tetap disuruh nikah. Laki-laki tetap disuruh nikah. Kenapa janda tidak dianjurkan di sini atau punya khiar? Kalau dia tidak punya anak, punya khiar. Kalau dia punya anak ya dan anaknya masih kecil-kecil, afdol nggak nikah. Afdolnya, tapi boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, termasuk penghuni surga wanita yang dikaruniahi oleh Allah anak-anak yang masih kecil-kecil, suaminya cerai atau suaminya meninggal, kemudian dia menahan diri untuk menikah lagi. Dia menahan diri eh, karena khawatir anak-anaknya terbengkalai. Apalagi misalnya dari masa, masa menyusui misalnya, masa dua tahun, kemudian cerai sama istri suaminya atau misalnya meninggal suaminya. Terus dia buru-buru menikah. Ini suaminya ini laki-laki sekarang bukan ayahnya si bayi yang disusuin loh. Belum tentu dia mau terima. Kita sudah tahu dalam biologis pasti mereka akan bercumbuan segala macam ini bayi bisa jadi korban gitu kan maka ini ada punya fadilah fadilah sendiri Nabi SAW me me me menyatakan bahwasanya akan menjadi penghuni surga wanita yang tidak menikah lagi kalau memiliki anak-anak yang masih kecil dan dia khawatir terbengkalai. Bagaimana dengan yang anak-anak yang sudah besar? Yaitu khiar, kembali kepada hukum khiar lagi. Seperti janda yang tidak punya anak. Dia mau nikah silakan, dia tidak mau nikah nggak masalah, gitu kan. Walaupun anjuran para ulama secara global menikah, gitu kan. menikah. Karena menikah itu kalau insya Allah, insya Allah mengikuti cara benar, syaratnya, rukunnya, tata cara syari, niatnya karena Allah ikhlas, pasti insya Allah nyaman. Gitu. Jadi nggak usah menganggap dirinya sekarang nyaman tanpa pasangan. Karena nanti fitrah manusia teman-teman sekarang ada saatnya nanti kita rindu pengen punya anak, ya, rindu pengen punya pasangan. Nanti ada saatnya, ada di masa-masa waktu umur kita berjalan seperti itu. Apakah nanti di surga Allah akan kasih suami baru? atau kita dengan suami atau mantan yang sudah cerai itu. Itu bahasan ulama panjang sebenarnya ya. Kalau sudah cerai umumnya kata ulama tidak bersatu. Lalu bagaimana dengan perempuan yang meninggal gadis misalnya atau janda yang tidak menikah lagi maka dia akan menikah dengan salah satu ahli surga. Tapi siapa itu Allah alam. Itu kuasa Allah. Pastilah sempurna karena ahli surga gitu kan. Apakah lebih baik kita menikah lagi? Jawabannya iya. Nikah lagi lebih baik tentunya. Ya. Saya sudah bilang tadi saya sudah rincikan kecuali kalau ibu punya anak-anak kecil yang butuh uh, apa perhatian ibu sendiri ya. Suami masuk penjara 4 tahun. Yang ditanya apakah istri berhak minta cerai? Apakah suami boleh menolak permintaan cerai istrinya? Gitu. Tentu kalau uh, masuk penjara ini dilihat dulu apa sebabnya. Dilihat dulu apa sebabnya. Kalau si laki-laki ini memang pelaku fasak, kefasikan ya misal memang dia membunuh dia merampok nah ini tidak usah tunggu empat tahun ya. memang dari awal dia bisa ajukan ke hakim dan itu ada bahasan kita dalam bahasan khulu sebenarnya perempuan itu boleh ajukan khulu kalau terbuka pintu kefasikan dosa besar yang dianggap biasa oleh pelakunya rutin zina tiap hari rutin mabuk tiap hari ini pokoknya jadi kebiasaan gitu kan sudah tidak dianggap sebagai dosa bagi dia. Gitu. Maka ini terbuka pintu kefasikan. Nah ini boleh. Ajukan aja di hakim. Tidak ada masalah itu. Itu tidak ada pelanggaran agama Jadi tidak harus tunggu waktu 4 tahun atau sesuatu. Tapi kalau suami baik-baik, misalnya dia difitnah. Dia difitnah. Dia kena fitnah, dia ada masalah, uh, dia tidak bersalah, maka ini dianjurkan ibu sabar. Dan ulama sebagian ulama mengembalikan seperti masa menunggunya suami yang hilang itu enam tahun masa suami yang hilang enam tahun misal ada suami safar kemudian hilang jejaknya nggak ada maka kalau sudah enam tahun dia lebih baik lebih baik lebih afdal ajukan perceraian lebih baik tapi kalau dia mau bertahan itu hak dia kalau dia mau cerai sebelum masa enam tahun juga tidak apa-apa nggak ada masalah tapi hukum syari mengatakan afdolnya dia menunggu kalau suaminya hilang tidak jelas kemana jadi ini biasanya kayak zaman dulu tuh orang pergi e, berdagang kalau sekarang kan alhamdulillah ya ada komunikasi ada ada media yang luar biasa ya memudahkan kita untuk komunikasi kalau zaman dulu orang kalau sudah safar ke satu perniagaan itu bisa kembali bisa enggak ya. karena tidak ada alat komunikasi bisa mati di jalan segala macam ini akan ada hukum syari sendiri apa hukum suami yang menceraikan istrinya hanya karena istri tidak bisa bergaul? Eh, semuanya tidak boleh nih. Ajar dia bergaul. Kenapa harus diceraikan? Dan bergaul apa dulu yang dimaksud ini? Allahu alam. Saya, saya, pribadi, saya lebih suka kalau istri saya malah tidak banyak bergaul. Kalau saya pribadi, kenapa? Karena perempuan suka mudah terpengaruh. Hmm. Mudah terpengaruh. Makin banyak teman-teman gaulnya makin masalah ini. Hmm. Iya. Makin mudah terpengaruh. Mayoritas rumah tangga yang rusak, yang rusak itu karena pergaulan. Malah itu. Mestinya suami ini sadar kalau ini kebaikan sebenarnya, jangan diceraikan istrinya. Gitu. Kan. Malah baik suami jadi suami istri itu cuma fokus kepada suaminya. Saya sampai bilang kadang-kadang sama istri saya, ingat suami adalah nomor satu. Dahulukan apapun komunikasi apapun sama suami. Malah saya batasi supaya jangan sampai kemana-mana. Karena kadang-kadang ada orang datang ngomong sedikit apapun yang dia ngomong duduk di ruang tamu kayaknya kursinya kurang bagus nih. Ibu-ibu terpengaruh gak tuh sama tamu begitu? Jangan bilang enggak. Hmm. Nanti dia ngomong sama suaminya, kayak tamu tadi bilang kursi enggak bagus, ganti ya. Apalagi kalau sudah bicara macam-macam itu. Tadi saya lewat mobil kamu di bawah itu kayaknya sudah harus diganti itu. Kayaknya begini, kayaknya begitu. Ya, ya. Karena mestinya suami bersyukur sama Allah kalau tidak terlalu banyak bergaul. Bukan juga yang dimaksud sini adalah kaku ya. Yang memang harusnya istri itu bisa lebih supel dengan mertua misalnya ya atau dengan terutama dengan suami dalam pergaulan ini ya harus dia lebih bisa uh, eh, proaktif eh, maksud saya. Bagaimana juga dengan suami yang tidak mau menceraikan ataupun tidak menggauli istrinya sampai lebih satu tahun? Bagaimana solusinya? Ini perempuannya khiar, sama pertanyaan sebelumnya tadi ya. Jadi bagaimana kalau suami tidak mau menceraikan? Maka ini haknya suami, dia tidak mau ceraikan itu haknya dia. Tapi ibu lihat, kalau suami benar ya terima. Karena itu kebaikan mempertahankan rumah tangga. Tapi kalau misal memang dia salah, dia buruk, kita nasihatin dia tidak mau dengar misalnya eh, pelanggaran-pelanggaran syar'i, suka mukul lah ya. Eh, apalah kata-kata kasar terus-menerus keluar dari lisannya seperti orang tidak punya kebaikan sama sekali. Tidak ada romantis, tidak ada kata-kata yang santun. Ini wajar saja, boleh diajukan ke wali. Ya. Kalaupun istri sudah terlewat batas perilakunya dan dinasehatin berkali-kali tapi sang suami selalu berpikir seribu kali untuk menceraikannya karena ada anak-anak anak-anak kami karena suami kasihan dengan anak-anak akan masa depannya tolong solusinya Ustaz ya kalau mau bersabar itu bagus itu ajang dakwah mau bersabar ajang dakwah dan coba begini kalau sedang menghadapi masalah teman-teman cari inti permasalahan Inti permasalahan apa sebenarnya? Apa yang memicu masalah ini? Coba grogotin dan perbaiki di situ. Itu insya Allah bisa. Yang pertama, yang kedua, jadi mencari inti masalah lalu di, diperbaiki dari situ. Yang kedua, banyak doakan kepada Allah SWT. Insya Allah kalau kita tahu permasalahan, misalnya dokter itu kalau dia baru datang, orang baru datang konsultasi kan itu ditanya dulu ya apa makan ini makan itu apa yang dirasa apa yang ini di mana sakit orang begitulah jadi dia dokter semua itu tujuannya mau mengerucut ke satu masalah Intinya apa sih sebenarnya? Oh ini, baru dikasih obat yang tepat. Gitu kan? Nah seperti itulah kurang lebih. Kita kalau tahu inti permasalahan dan kita perbaiki, insya Allah bisa baik kok itu. Dengan juga kita doakan kepada Allah SWT agar Allah ubah. Sabar saudaraku seiman. Nabi Nuh AS mendakwai istrinya 950 tahun. Ini baru sebulan, sudah deh nggak cocok cerikan saja. Terus ganti orang lain, manusia juga loh. Hah? Sama beda casing tapi sama manusianya gitu. ini surah surah juga masya Allah jadi kalau saya sarankan ya sabar itu lebih baik tapi kalau memang dilihat efeknya buruk seperti misal seorang naudzubillah wanita pezina kasar sama anak-anak, suka mukul, caci maki dengan kata yang tidak benar, kalimat-kalimat kemusyrikan keluar dari lisannya, nasihatin nggak mau ya ini diceraikan. Diceraikan. Ada salah satu teman saya itu, dia menceraikan istri, padahal sebenarnya dia sayang sama istrinya. Dia, beliau kebetulan tinggal di Jeddah. Saya tahu gara-gara istrinya sampai mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Kalau lagi marah itu mencaci maki sampai pada tingkat memungkiri nikmatnya Allah. Wah ini bahaya sekali ini. Memang berbahaya, itu pun berbahaya juga buat anak-anak dalam pendidikannya. Nah, ini memang kalau sudah diingatkan berulang kali tidak mau ya sudah diceraikan. Gitu. Ya. Kalau masalah pikir anak-anak di sini tentu kita lihat ya. Kalau misalnya cuma efek-efek tidak berefek pada anak. Anak-anak tetap bisa bapak pandu, bapak ajak ke masjid, apa segala macam di pendidikannya juga istri nggak campur. Cuma ada beberapa hal mungkin penyakit malasnya, mungkin penyakit apa kalau ngomong kasar misalnya itu semua adalah masih bisa disabarin. Asal tidak berefek. Kalau sudah berefek ke anak, dia ajak anak-anak kepada masalah-masalah yang parah, buruk sekali akhlaknya ini tidak boleh. Ini lebih baik ditinggalkan. Dan saran saya tentu sebelum cerai di sini, kalaupun memilih cerai, ini lebih baik Bapak istikharah dulu. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan walinya diwakilkan ke KUA padahal walinya wanita tersebut masih sehat dan hadir di acara pernikahan? Boleh. Boleh nggak masalah. Itu kita sudah kita bahas hari ini kan. Boleh, jadi nggak masalah. Jadi walaupun si ayahnya perempuan sehat ya, pintar, tapi dia udah deh KUA aja, wali aja yang menikahkan, nggak ada masalah. Itu semua dibolehkan. Bagaimana hukumnya kalau suami bilang bagaimana kalau kita pisah saja? Itu kan baru bagaimana? Baru pertanyaan. Hah? Nah, berarti tidak cerai, tidak usah. Ini kata-kata cerai ini pisah, pisah, cerai, benci, buang laut. Semua kata-kata yang digunakan dalam rumah tangga itu semua kata-kata indah. Sayanglah, cintalah, rindulah, habisin semua kata-kata itu. Jangan pakai di luar, pakai di rumah itu, gitu kan. Iya, ini yang kata buruk ini buang sudah jauh-jauhnya. Jika suami telah berselingkuh dinikahi uh, apa jika suami telah berselingkuh dinikahi dan istri pertama ditalak apakah istri pertama bisa minta cerai saya nggak ngerti nih. jika suami telah berselingkuh dinikahi mungkin dinikahi dan istri pertama ditalak apakah istri pertama bisa minta cerai sudah ditalak minta cerai mana Bagaimana? Baik, kita coba kita coba kemas pertanyaan ini. Mungkin begini. Mungkin dimaksud adalah bagaimana kalau suami berselingkuh, dia nikah dengan selingkuhannya, kemudian dia menceraikan selingkuhannya. Istri pertama mungkin sakit hati, bolehkah minta cerai? Eh, itu khiar. Karena perbuatannya sudah perbuatan fasik. Berzina, perbuatan fasik. Saya bilang sudah terbuka. Tapi kalau dia mau bersabar, dia mau maafkan itu baik. Cuma ya, ada karakter perempuan memang ya, ibu-ibu dan ini bapak-bapak ibu sekalian memang kita garis bawahi. Ada satu poin yang penting dari ibu-ibu, kelebihan, positif. E, bisa, masih bisa memaafkan. Kalau dalam masalah perselingkuhan. Tapi ini nggak ada pada bapak-bapak ini. Hmm? Susah memaafkan. Nah, nah. Jadi kalau ada suami misalnya selingkuh lalu dia datang sama istrinya maafin saya, saya janji tidak ulangin apa segala, tersentuh perasaannya dimaafin nggak? maafin. Coba bapak-bapak sekarang. Hah? Istrinya selingkuh, tahu berzina lalu dia datang maafin saya. <laughs> Nah, sudah laki-laki lain dah. Dia nggak mau. Itu memang dalam karakter, gitu kan. Jadi di sini insya Allah dia khiar. Tapi saran saya kalau emang orang sudah taubat nasuha, udahlah hidup sebentar di dunia, gitu kan. Kita insya Allah akan menuju kehidupan abadi di akhirat dan hubungan kita sama Allah nih sama Allah bukan sama orang-orang ini karena istri suami anak orang tua tetangga teman-teman semua urusan dunia mata mataul hayati dunia hanya perhiasan kehidupan dunia bukan target sebuah kebutuhan selama hidup di dunia bukan targetnya gitu. jadi penting untuk digaris sama dengan teman kalau makan makan karena kebutuhan bukan target kalau karena kebutuhan kita akan makan kapan kita lapar makanan jenis apapun selama itu halal kita bisa makan karena kita hanya tahu oh saya lagi lapar yang penting lapar saya hilang gitu kan tapi kalau tujuan ini agak sulit akan sulit ini ya. baiklah Ustadz apakah calon istri yang kedua berdosa jika ingin menikah dengan seorang laki-laki yang pengen menikahinya dengan alasan karena istri pertama nggak punya keturunan maksudnya apakah seorang wanita boleh menjadi istri kedua jika memang alasannya si laki-laki menikahinya karena istri pertama tidak punya anak, boleh saja. Walaupun tidak ada alasan, walaupun tidak ada, walaupun ada anaknya istri pertama boleh. Karena poligami halal dalam Islam, ada babnya sendiri nanti dibahas itu. Tapi tentu ini nanti akan kita bahas panjang lebar tentang masalah ilmu syar'i yang benar berhubungan dengan poligami ini jangan difahami salah. Ada orang terlalu berlebihan membenci, ada orang terlalu menggampangkannya sehingga semuanya jadi amburadul, salah semua jadinya. Kita harus adil dalam menyebutkan ini karena ini hukum syariat. Nanti akan kita paparkan insya Allah setelah membahas masalah hulu dan ada juga beberapa jenis nikah yang lain. Baru kemudian kita masuk ke masalah poligami itu. Jadi ini boleh saja tentunya ya, boleh saja. Kalau dia bilang saya mau nikah sama kamu karena saya mau punya keturunan, itu adalah positif karena tujuan pernikahan keturunan. Bagaimana hukumnya orang tua yang menunda pernikahan anaknya dengan alasan belum cukup dana, sedangkan laki-laki yang melamar sudah menyanggupi dengan walimah yang secukupnya. Pernikahan sudah ditunda hampir 8 bulan. Menurut nasihat, bagaimana menasehat untuk orang tua perempuan yang menunda? Nasihat kepada anak perempuan dan nasihat kepada laki-laki tersebut. Tentu saja ini di, di, dilihat sebenarnya apa tujuannya sih? Jangan sampai ini karena memang dia tidak mau tidak mau laki-laki ini menikah sama anaknya. Jadi kan alasan saja, gitu kan? Lebih baik si laki-laki ini datang lagi ke rumah calon mertuanya, kemudian dia bahasakan baik-baik. Kalau ini apa sebenarnya masalahnya? Kalau masalahnya betul-betul karena masalah dana, kita adakan saja seperti ini seperti ini, diberikan masukan, gitu kan. Kalau memang dia bilang enggak anu lagi nih anaknya nanti apa segala macam alasan, laki-laki sudah harus mengerti sebenarnya, mungkin ditolak. Ya, sudahlah ikhtiar ke orang lain, gitu kan. Coba istikharah dua rakaat minta petunjuk sama Allah, mungkin memang ada baiknya untuk tidak dilanjutkan. Karena kadang-kadang teman-teman kalau kita sudah berada di rel yang benar ya, kemudian pada saat mau mengerjakan satu perbuatan ternyata ada saja halangan-halangannya maka harus kita peka. Bisa saja itu jawaban doa kita. Misal kita menemukan informasi buruk tentang calon pasangan kita. Dari istikhara kita temukan ada beri informasi yang buruk atau misal tiba-tiba kita tahu kalau calon mertua ini orangnya kasar, orangnya begini, orangnya mungkin peringatan dari Allah. Kita jangan buru-buru gitu kan. Ingat dalam kaidah syar'i perasaan manusia harus tunduk dengan akal dan akal harus tunduk dengan syariat. Harus itu. Kaidahnya begitu. Perasaan kita nggak boleh selalu diikuti, perasaan harus dikontrol. Dikontrol oleh akal, setiap kita punya perasaan tertentu, sedih misalnya seseorang meninggal, memang perasaan kita sedih. Tapi hadapkan dengan akal pikiran, akal akan mengatakan, oh sudah meninggal, nggak bisa. Ini sudah nggak mungkin, mau menangis sampai kapan? Maka kita akan bisa mengontrol perasaan itu dan hadapkan akal ini dengan syariat. Oh ternyata orang meninggal itu kalau kita bentuk sayang dan cinta perbanyak aja amal soleh buat dia. Istighfarkah, mendoakan secara umum, sodakaka dan seterusnya. Apa hukumnya jika suami mengajak berhubungan dengan berkata kita ber, eh, kita berhubungan setelah itu kita cerai. Sementara istri masih dalam keadaan haid terakhir, belum mandi hadas besar, tapi memaksa untuk melakukannya. Setelah mandi hadas besar, eh, suami mentalak tiga sebelumnya sudah talak satu dan dua. Apakah talak tiga itu sah? Bagaimana jika istri hamil? Sah ini. Dan ini aneh laki-laki ini. Eh? Eh? orang bergaul baru cerai habis itu. Luar biasa. Hmm? Orang habis bergaul malah senang, malah gembira. Ini khawatir ada masalah kejiwaan ya. Dah ya betul ini. Tidak normal kan? Kalau misalnya mau cerai ya sudah saya ceraikan kamu. Selesai kan? Tapi kalau kita bergaul dulu, Baru saya ceraikan kamu, ini aneh. Dan mesti istrinya jangan mau ini. Karena kalau dia kasih syarat, setelah saya gauli kamu, saya ceraikan kamu, jatuh loh talaknya. Jatuh tolak, jangan diikuti ini. Sampai kata ulama kalau ada perempuan lagi di atas tangga, suaminya bercanda-bercanda, bilang kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau turun saya ceraikan. Kalau dia tidak mau diceraikan, dia turun dari tengah-tengah. Kena-kena itu. Makanya tidak boleh main-main dengan kalimat cerai Ini antara halal atau tidak halal kemaluan istri. Ini tidak boleh ngelantur orang di sini. Ini Allah alam ini semoga Allah kasih hidayah. Ini aneh ini. Apalagi dikatakan sini setelah itu diceraikan. Ya itu syar, sah. Berarti tolak tiga, nggak boleh kumpul lagi. Ya. Bagaimana jika istri hamil ya sudah. Istri hamil boleh diceraikan. Memang istri hamil boleh cerai kan? Tapi masa iddahnya adalah sampai selesai melahirkan. Kalau orang diceraikan tanpa hamil kan tiga kali haid. Kalau ini enggak sampai masa melahirkan. Masya Allah, berapa lembar ini? Hah? Nanti pegang aja dulu nih. Nanti sampai azan asar belum selesai dibaca. Tulis ringkas Bapak Ibu sekalian, hukumnya ini apa gitu kan? Enggak usah cerita panjang-panjang ini. Punya ente kali? Oh bukan. Jangan sampai ente nyampe. <laughs> Bagaimana hukumnya? Ibu saya meninggal dan ayah saya menikah lagi dengan wanita lain dan kakak perempuan saya tidak setuju dengan keputusan ayah saya. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Karena kakak perempuan saya sepertinya tidak setuju sampai sekarang dengan keputusan ayah saya. Haram ini berdosa kakaknya. Bagaimana caranya ayah yang dilarang menikah? Haknya itu, haknya dia. Ibu kita masih hidup pun dia boleh nikah, poligami, apalagi ibunya sudah meninggal. Itu tidak boleh sama sekali. Ini durhaka pada orang tua. Ayahnya lebih tahu tentang kebutuhannya. Nggak boleh. Anak nggak punya hak sama sekali masuk ke wilayah orang tua. Jangan nikah atau menikah lah ayah atau ibu. Nggak boleh. Ibu sama ayahnya penentu keputusan. Ibu sama ayahnya yang mengatur anaknya iya. Jangan anak yang mengatur terbalik ini. Dia setuju nggak setuju nggak ada urusannya tetap sah pernikahan ayahnya. Ya. Ini aneh juga ini. Suami saya sudah dikasiri dengan wanita lain sudah 8 tahun yang lalu. Juga suami saya tidak memberi nafkah lahir batin pada saya. Suami tinggal di daerah. Dia pernah ucap cerai pada saya. Gimana status pernikahannya sedangkan saya tidak diceraikan. Ini ibu sudah bisa mengajukan kalau sudah sampai 8 tahun. Jadi kalau suami tidak memberikan nafkah baik materi ataupun biologis 6 bulan, 6 bulan maka sudah boleh khulu boleh ajukan ke pengadilan gitu kan apalagi ini suami subhanallah ada manusia begini tidak bertanggung jawab 8 tahun tidak memberikan nafkah istrinya lalu pergi sama perempuan lain kenapa nggak sekalian poligami sehat gitu sekalian berikan haknya istri pertama, berikan hak istri kedua, pertemukan mereka, jalin persaudaraan di antara mereka daripada pergi tinggalkan dan digantung ini nggak boleh nih. Haram dalam agama. Ini yang kadang-kadang merusak citranya pernikahan suci. Pernikahan itu ibadah di, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak boleh. Kalau sampai sudah sampai pada tingkat ini, ibu tidak jelas statusnya, ibu ajukan. Ibu ajukan saja. Karena ini tidak mungkin. 8 tahun tidak digauli, tidak didatangin. Ini luar biasa. Tidak ada masalah, ibu bertahan gitu loh. Allah alam. Bukan saya memudahkan perceraian ya. Tapi kalau ibu tetap mau, sudah lah nggak apa-apa satu waktu mungkin suami saya dapat hidayah, nggak apa-apa dia kembali, ya itu haknya ibu, nggak ada masalah. Tapi di sini juga perlu digarisbawahi ya, pertanyaan mengatakan dia pernah mengucapkan kalimat cerai, kapan itu? Karena pengucapan kalimat cerai kalau tidak ada perbaikan di masa iddah tiga kali haid, berarti cerai yang jatuh kan? Dia sudah bukan istri sekarang. Ibu lebih tahu keadaannya, gitu kan? Jadi kalau dalam tiga kali masa haid dari pengucapan misal saya diceraikan 8 tahun yang lalu pada saat dia pas mau pergi ke daerah tempat dia kerja misalnya. Baik, selama tiga kali masa iddah, tiga kali masa haid dia tidak pernah sama sekali suaminya datang baikan atau mengatakan kita rujuk ya. Juga tidak pernah setelah masa iddah tiga kali haid itu akad nikah baru berarti sudah bukan satu suami istri memang. Ibu nggak usah menunggu gitu. Ya, menikah saja. Bagaimana hukum pernikahan seseorang yang pernikahannya dipaksakan oleh orang tua? Dalam hal ini wanitanya berniat menggagalkan karena satu minggu sebelum nikah calon laki-laki ketahuan selingkuh. Akan tetapi orang tua perempuan tidak meridoi, meridoi dan tetap ingin pernikahan tersebut berlangsung karena malu. Undangan sudah tersebar apa hukum pernikahan tersebut jika nikahnya dalam tekanan dan dipaksa? Dan apa yang dapat apa yang dapat dilakukan oleh seorang wanita agar bisa pisah dari suaminya? Tentu ini tidak boleh ya, orang tua tidak boleh zalim ini. Nggak boleh kalau memang ketahuan betul ada fakta tapi selingkuh di sini apa maksudnya? Selingkuh itu berzina ya. Berzina. Itu baru namanya selingkuh dalam agama. Jadi kalau orang cuma sekedar ngobrol, orang mungkin punya kenalan, apa segala itu bukan selingkuh namanya itu. Itu bukan selingkuh, tapi perselingkuhan dalam Islam adalah yang haram orang kalau berzina. Tapi kalau orang di kantornya, teman kantornya dia ngomong, dia mungkin ada hajat. Di Indonesia karena banyak orang bercampur baur, ini dosa. Ini perdosa kalau dia ikhtilat. Dia bercampur baur, dia ngobrol berdua, khalwat, ini semua adalah dosa. Tetapi ini bukan berarti ya seperti tadi kita bilang itu ya. Selingkuh bukan selingkuh itu. Gitu kan? Ini perlu digaris bawahi dulu. Jadi kalimat berselingkuh ini apa? Jadi kalau dimaksud calon laki-laki ini ketahuan berzina, ada buktinya, bukan cuma gosip saja, maka haknya perempuan ini. Kalau orang tuanya tetap paksa untuk menikah, dia kembali kepada hukum khiar, tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi dia boleh datang ke hakim, ke pengadilan, dia mengatakan, saya dinikahkan paksa oleh orang tua saya sama suami saya dan saya tidak suka. Maka nanti hakim kalau dia sesuai dengan hukum syariat, maka dia akan berikan khiar. Baik, maunya dilanjutkan atau diputuskan? Diputuskan, dikeluarkan surat cerai. Orang tuanya nggak bisa nolak itu. Ini hukum syar'i. Ada apabila ada seorang laki-laki yang berkata, "Azamku masih kuat untuk menikahimu." Apakah itu sebuah lamaran? Nama lama bin niat. Gitu kan? Ini kalau, kalau cuma kata-kata bukan lamaran namanya, tapi ini bin niat. Kalau lamaran tuh begini, sudah datang ke rumah perempuan, dan sudah menawarkan mau menikah. Walaupun pihak perempuan masih mengatakan kami berpikir dulu ya, itu sudah lamaran namanya. Dalam Islam itu sudah khidbah namanya. Di, di saat perempuan belum memberikan jawaban kepada calon laki-laki tadi yang datang, maaf kami nggak bisa misalnya, mereka belum putuskan, di masa menunggu informasi dari si perempuan ini, itu nggak boleh si perempuan terima lamaran lain. Ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW, tidak boleh kalian berkhidbah Mengkhidbah di atas khidbah saudara kalian atau di atas saudaranya. Janganlah seseorang mengkhidbah di atas khidbah saudaranya, gitu kan? Itu yang perlu itu dikasih. Jadi kalau cuma sekedar ucapan, nanti saya akan nikahi kamu. Enggak, bukan tidak ada urusan sama nikah apa lamaran ini. Sebuah isu, informasi yang dia sebutkan, enggak ada. Tapi kalau sudah datang ke rumah, udah ketemu sama orang tua walaupun cuma bilang ada niat baik nih mau menikah. Nah, itu namanya lamar. Kalau kita di Indonesia biasa kalau kita bahasakan lamaran saya variasi ya jadi ada yang mengatakan lamaran tuh nanti kalau sudah kasih mahar, kasih duit, kasih hantaran baru dikatakan lamaran. Enggak, kalau Islam tidak. Ngobrol aja dan dibilang baik berikan kami waktu, misal mau istikharah, ini sudah lamaran namanya. Sudah lamaran. Kalau sudah berlanjut nanti akad nikah. Ya langsung akad nikah. Apabila ingin menikah haruskah memiliki ilmunya dahulu atau langsung saja menikah karena bisa belajar bersama istri selama menikah? berhubungan dengan hak dan kewajiban, hak dan kewajiban, tujuan pernikahan, dalil-dalil tentang pernikahan harus dipelajari. Gak bisa enggak. Termasuk masalah adab dan tata kerama biologis. Ini harus dipelajari. Saya sarankan teman-teman beli buku uh, judulnya itu fikih hukum fikih hubungan intim. sepuluh ribu rupiah mungkin harganya kecil, tapi masya Allah padat sekali Kemarin tuh daurah keluarga di di Bogor saya bahas buku itu sampai selesai tuntas kita bahas. Memang harus dia pelajari. Kalau ini harus. Kalau yang dimaksud belajar belajar hukum agama dalam arti kata belajar nanti yang yang lain lah ya hadir majelis taklim lebih dalam ilmunya itu nggak apa-apa sama istri malah bagus positif. Saya selalu anjurkan suami istri di waktu-waktu liburan seperti hari Sabtu, hari Ahad itu memang hadiri majelis-majelis taklim dari masjid ini ke masjid ini tablik akbarin, tablik akbarin itu bagus positif karena kalau dua-dua berimbang itu bagus sekali. Ilmu agama itu subhanallah mengontrol emosi, menutup pintu-pintu syaitan. Makin dalam ilmu kita sama pasangan itu makin bagus. Makin bagus ini ya, makin bisa meredam emosi, makin sering memaafkan, makin memandu, makin mengasihi. Karena memang sudah kenal, sudah tahu. Ini adalah ibadah. Ibadah punya suka duka. mengenai seorang suami yang mengucapkan cerai tiga kali dalam keadaan marah atau emosi. Menurut pendapat beberapa ulama ada ada perbedaan. Pertama marah yang seseorang masih bisa merasakan kesadaran akalnya dan marahnya tidak sampai menutupi pikirannya. Artinya apapun yang diucapkan tetap dinilai, dianggap baik dalam urusan keluarga, janji jual beli dan seterusnya. Marah yang memuncak sehingga menutupi akal pikiran seseorang dalam kesadaran. Marah seperti ini ulama sepakat bahwa semua ucapannya te tidak teranggap dan tidak diterima baik dalam urusan muamalah, nikah, sumpah dan lain-lain. Karena ucapan seseorang ternilai sah menurut syariat. Jika orang yang mengucapkannya sudah eh, mengucapkannya sadar dengan apa yang diucapkannya, apa ini? Maksudnya ada tiga pendapat ya. Tiga pendapat yang ketiga marah yang tingkatannya di antara dua level sebelumnya. Akal pikiran tertutup dan tidak sampai hilang kesadaran. Mohon penjelasannya. Saya baru dapat penjelasan dari Anda nih. Hah? Kalau saya yang saya tahu emosi nggak nggak sah. Sudah selesai. Dan bagaimana kita bisa bedain marah yang bisa menutupi akal? Nah, sulit sekali kita bisa bedain. Kan gitu. Karena orang dia lebih tahu dirinya, bahkan orang emosi tidak bisa mengontrol malah. Kalau yang saya tahu selama ini ya marah. Yang penting marah dianggap tidak sah. Dan dia marah tidak sah. Karena marah ini orang biasa ngucapin apa saja. Ya, Allah alam itu yang saya tahu. Saya benar baik untuk menikah tahun depan. Akan tetapi keluarga saya khususnya tante saya tidak ridho merestui. Cuma karena ibu dari calon saya mempunyai masa lalu yang kurang baik dan takutnya akan berdampak ketika saya menikah nanti bersama calon saya ini. Mohon arah arahannya Ustaz. Yang menentukan wali, wali. Bukan bukan tante, tante nggak ada hubungannya nih. Nggak ada hubungannya. Wali, ayahnya. Kalau ayah anda setuju sudah selesai, nggak ada masalah. Ayah setuju, ibu nggak setuju tetap sah. Ibu setuju, ayah nggak setuju batal. Ayah ini wali, penentunya wali. Ya. Jadi tidak ada urusan sama tante. Tante tidak ridho. Kalau orang mau menikah semua keluarga harus ridho ini luar biasa. Datangi tante, datangi sepupu, datangi wah oh, paman dari jauh. Wah, lama urusannya. Ya, tidak usah, nggak perlu. nggak perlu. Kita kasih undangan, undangan pernikahan itu itu masuk akal. Tapi kalau minta-minta izin semuanya nih terlalu banyak. Kalau keluarganya keluarga besar 100 orang kan capek juga. Nah. Saya janda jika saya menikah lagi apa apa harus dengan wali? Tentu wajib wali. Wajib walaupun janda. Hadis Nabi SAW yang berbunyi ayyam imra'atin ankahat nafsaha bighairi idni waliyuha fa nikahuha batil batil batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya nikahnya batal batal batal. Janda atau gadis? Pendapat yang mengatakan janda boleh menikahkan dirinya pendapat yang sangat lemah dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi Imam Abu Hanifah pun punya dua pendapat ya. Pendapat yang pertama tidak setuju mengatakan seperti jumhur ulama seperti Imam Syafi'i seperti Imam Muhammad seperti juga Imam Malik yang mengatakan tidak boleh menikah janda atau gadis kecuali dengan wali. Abu Hanifah punya pendapat juga sama itu. Tapi ada pendapat yang lain dan ini pendapat yang lemah. Tidak dipegang oleh para ulama fikih sebenarnya mengatakan bahwasanya wanita boleh janda boleh menikahkan dirinya sampai dia pun duduk walinya enggak ada boleh yang penting dia dengar kalimat akad ini bahaya sekali nih ini nggak boleh teman-teman sekalian. Jadi lebih baik menikah dengan izin wali. Sampaikan. Dan kewalihan itu bisa dialihkan. Kayak ini misalnya dari luar negeri ya, saya baca ini dari luar negeri. Ya. Yang mengikuti live streaming kita. Maka tentu saja dia minta izin sama ayahnya, telepon dari luar negeri itu menyampaikan kalau saya akan menikah, tolong diridhoi misalnya gitu kan diizinkan, maka kalau ayahnya izinkan sudah berikan kepada pihak setempat atau ayahnya mengatakan saya serahkan kewalian saya kepada Anda disebutkan kepada seorang laki-laki misalnya di sana imam masjid misalnya atau siapalah seorang ulama atau mungkin pihak pemerintah setempat yang mengizinkan itu maka insya Allah uh, sah. Bagaimana jika ada anak perempuan yang sudah siap menikah dari segi mental dan umur namun orang tua belum mengizinkan untuk menikah? Apa yang harus dilakukan dan bagaimana menjelaskan ke orang tua? sebutkan jadi ilmu itu ilmu yang membuat ke ilmu yang membuat uh, was-was ketidaktahuan kekhawatiran akan hilang ilmu jadi bagaimana berikan ilmunya sebutkan hadis-hadis banyak hadis yang antaranya adalah siapapun yang membina anak perempuannya dengan baik memberikan nafkah yang baik rezeki halal pendidikannya baik sampai menikah dijamin baginya surga Lalu untuk apa kita tahan anak perempuan kita ni? Nikahkan saja. Gitu kan? Untuk apa kita tahanin? Ada juga orang tua buruk teman-teman sekalian ya. Dia memang sengaja menjadikan anaknya sebagai ajang bisnis. Dia punya anak perempuan 5-6 orang, maka dia menjadikan syarat bagi semua laki-laki yang datang, serahkan uang sekian, tapi anak perempuannya tidak dapat apa-apa. Eh tidak boleh ini semua, haram dalam agama, tidak dibolehkan. Kalau dia beriman kepada Allah, maka sampaikan kepadanya hadis-hadis tentang masalah fadilah menikahkan anak. Bisa ditulis di Google aja. keutamaan menikahkan anak. Nanti keluar insyaAllah beberapa atau banyak hadis berhubungan dengan masalah itu. Apabila akhwat ingin bertaaruf dengan seorang ikhwan, ya, apabila akhwat e, ingin bertaruh dengan seorang ikhwan, perlukah membicarakan hal tersebut kepada orang tua akhwat tersebut? Kalau jawabannya sih nggak perlu. Kalau apakah perlu itu tidak perlu. Ya, belum ada syarat di situ. Tapi dia cuma mau sekedar mengirimkan biodata misalnya, belum tahu. Kalau sudah ada respon dari calon orang yang mau menikah ini baru kita bahasakan ke orang tua. Tentu ini dalam koridor tidak ada pelanggaran syar'i ya. Apabila misal cuma store ke yayasan atau ke lembaga biodatanya itu nggak ada masalah. Tidak perlu izin orang tuanya di situ. Apabila orang tua belum mengenal sunnah dan terkesan menolak mengetahui proses ta'aruf, apa yang harus dan sebaiknya dilakukan oleh akhwat tersebut menanggapi proses ta'aruf? Sama saja ilmu syar'i. I tetap ta'arufnya dijalankan, tetap si laki-laki itu nanti kalaupun ada kecocokan disuruh datang, ikhtiar. Selebihnya insya Allah kendalanya apa tinggal diperbaiki kendala itu. Jadi nggak ada masalah, jangan diberhentikan. Saudara saya sudah dua kali cerai dengan suami yang sama. Cerai pertama rujuk menikah lagi dengan wali bapak wanita, lalu cerai kembali. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua lalu rujuk lagi, menikah lagi, tapi wali wanita bapaknya sudah meninggal. Tapi mereka tetap menikah lagi tanpa wali, padahal ada adik wanita. Apakah perkawinannya sah? Jawabannya kalau di masa iddah, tiga kali masa haid sah. Tidak usah nikah. Rujuk aja tiba-tiba baikan. Di tiga kali masa haid dari pengucapan tiba-tiba baikan, tiba-tiba biologis, tiba-tiba jalan sama-sama, sudah dianggap rujuk. Udah itu tidak ada masalah. Tapi kalau lewat masa ini harus, nggak bisa nggak. Harus dia akad nikah baru. Kalau tidak akad nikah baru berarti dianggap tidak sah itu ya. Kalau sudah lewat masa iddah dia harus akad nikah baru diingatkan kembali. Kalau enggak dianggap pernikahannya tidak sah. Bagaimana kalau seorang suami tidak memberi nafkah sebagaimana mestinya? Kemudian dia bilang pada istrinya akan meninggalkannya dan menceraikannya karena malu tidak bisa memberi nafkah. Apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya karena seperti itu? Dilihat dulu nih, apa apa apa masalahnya? Kan nafkah itu makanan, minuman, pakaian, transportasi dan tempat tinggal. Lima hal ini semampu suami. Semampu suami, gitu kan? Itu saja. Kalau dia mampunya begitu, mampunya dia dia dia tinggal sampaikan ke istrinya. Keadaannya seperti ini, bagaimana menurut kamu? Masih mau bertahan dengan saya? Masih bisa sabar? Saya coba ikhtiar. Kalau sini bilang ya nggak apa-apa, saya bisa jalan kok. Memang kita cuma bisa beli nasi uduk satu bungkus satu hari, ya sudah makan berdua lah suap-suapan, gitu kan daripada cerai gitu. Nggak usah diceraikan ini. Tapi kalau misal memang si suami ini lumpuh total, contoh, nggak bisa sama sekali bergerak, istrinya mungkin sehat dan butuh, butuh biologis, butuh makanan, butuh minuman, dia juga mau bekerja tidak ada keterampilannya. Nah di sini diceraikan saja, gitu kan? Ini lebih baik kita berikan haknya karena dia mungkin dia butuh untuk itu, gitu kan? Itu Allah alam yang saya tahu. Di mana saya bisa mencari wanita yang bisa saya ajak ta'aruf di era ini? Afwan, saya baru belajar dan takut terjerumus zina, gitu kan. Tentu saja kalau kalau dari di sini saya nggak tahu ya teman-teman di sini saya tahunya dari Bu Ivo kan ada timnya juga ya. Kalau dari teman-teman kita ada Mawaddah. Dicatat saja nomornya ya. Kayaknya rame yang mau nulis nih. Hah? Ente juga? Gak usah lah. Soalnya keseringan nulis ente. nulis terus, kapan melangkahnya? 0812 ini teman-teman tim yang kita buat ya, tim Mawaddah Pak Taufik. 0812 834 834 90 310. 0812 834 90310. Nanti insya Allah tinggal dikasih biodatanya, lalu kita akan follow up insya Allah. Dalam memilih calon istri, apakah saya harus mengikuti perkataan orang tua? Dasar ridho Allah atau ridho orang tua? Karena dasarnya adalah ridho Allah adalah ridho, uh, ridho orang tua ataukah saya harus mengikuti pilihan saya? e, dasarnya karena dalam menjalankan rumah tangga kita sendiri nantinya. Tentu saja kalau memilih calon kita boleh. Kalau termasuk kita mau jadikan sebagai bentuk bakti kita mengatakan ayah ibu saya mau menikah bagaimana e, ada calon nggak atau bisa nggak saya pilih calon kemudian nanti saya akan sampaikan ke ayah ibu misalnya kita coba dengar kalau mau dalam bentuk bakti kepada orang tua itu boleh tapi boleh nggak seorang laki-laki dia milih saja dia ikut ta'aruf kayak tadi akhwat juga ikut ta'aruf. Nanti kalau sudah ada kecocokan memang biodata kayak kita di Mawadda itu ada biodatanya diisi. Nanti kita pertemukan ini eh, harapan-harapan uh, dan keinginannya ketemu nggak sama yang ini. Kalau ketemu nanti kita akan konekkan dengan secara syar'i tentunya. Nanti kalau ini sudah terjadi boleh silakan disuruh datang ke orang tuanya. Ini bentuk ikhtiar kita insya Allah. Ini apa nih? Oh ini ada tim Biro Jodoh di sini juga ada dari Supomo. Silakan ditulis nomornya. Ini yang di sini jadi nggak jauh-jauh. Siapa tahu turun sini langsung dapat jodoh kan itu. 0852 1376 4836 khusus kakek-kakek nenek-nenek dilarang mendaftar bercanda 0852 1376 4836 ini curang dia tulis duluan nih Ente pegang mana kertas tadi pertanyaannya enggak pertanyaan lain enggak yang tadi ada yang anda bilang panjang ini ini sudah disortir wah ini kita harus baca bercerita ini Afwan Ustaz, pertanyaan agak panjang. Berharap kiranya Ustaz berkenan menjawab dan saya bisa bertanya kepada Ustaz Khalid via telepon. Via telepon maksudnya ini. Dibacain gak ini? Hah? Mana? Suara mayoritas. Kenapa? Sudah mau asar, jadi tunda. Minggu depan, minggu depan tidak ada. Kita pekan 34. Kalau seorang ibu tinggal tidak tinggal dengan anak-anaknya tapi tinggal dengan suami barunya. Kemudian ibu tersebut tidak boleh mengunjungi anak-anaknya. Apakah ibu itu harus turut suaminya? Enggak ada turut sama suami. Kenapa dia enggak boleh kunjungi anaknya? Risiko nikah sama janda. Enggak boleh. Bahkan dianjurkan, ditekankan oleh para ulama untuk mengambil anak janda itu dan dibiayai. Itu anak-anak yang luar biasa pahalanya. Kenapa harus dilarang? Tidak boleh nih. Ya, haram hukumnya memutus silaturahim jadi boleh saja dia ketemu anaknya tanpa izin suaminya. Kalau sampai pada tingkat itu ya dilarang tanpa udur syari. Tapi kalau misal kita tentu rincikan pertanyaan, tidak bisa kita jawab uh, secara global. Kalau misalnya anak-anaknya memang si janda ini misal, misalnya contoh nakal-nakal, narkotika lah sudah bujang-bujang semua dan buat masalah. Lalu si suami ibu ini sekarang mengatakan jangan kau temu anak-anakmu sekarang dalam kondisi mereka begini. Nanti berbahaya nanti mereka paksa kamu nanti itu lain. Mungkin karena dia hormati istrinya dia sampaikan itu. Itu wajib diikuti suaminya. Hanya untuk sementara. Tapi kalau mutlak suami mengatakan enggak, enggak boleh. Misal. Mutlak langsung saja dipukul rata enggak boleh. Pokoknya anak kamu saya enggak mau lihat di rumah ini, saya enggak mau gini, itu enggak boleh haram. Jadi enggak boleh diikuti teman-teman sekalian. Allahu alam. Sudah azan ya? Bagaimana kalau wanita khulu tidak mengembalikan maharnya? Ini bahasan khulu nanti. Insya Allah minggu depan nanti. Mungkin begitu dulu teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita insya Allah. Dan jadikan sebagai tambahan amal kita di timbangan amal pada hari kiamat. Semoga tentu seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima dan juga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya dan juga kita berdoa agar Jakarta diberikan sebentar lagi berdoa teman-teman sekalian dan semoga Allah SWT memberikan pemimpin di Jakarta pemimpin yang soleh yang beriman kepada Allah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga diberikan hidayah para uh, jajaran pemerintahan kita dari presiden dan seluruh pejabat-pejabat pemerintah agar kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Kita terus mendoakan saudara kita di Palestin, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan dua hati juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan siapapun yang berusaha untuk memerangi kaum muslimin, menyiksa kaum muslimin, membakar masjid, menyiksa kaum wanita dan seterusnya. Semoga Allah SWT menghukum mereka dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lain. Dan semoga Allah dengan kemahmurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap. Mana satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau rasa dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu an la ilaha illallah astagfirullah tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.